بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pembahasan khusus kitab siam. Kita selesai dari masalah yang kedua dari bab yang keempat. Sebagai tambahan faidah <clears throat> perkara yang terkait dengan kodok usian mengkodok puasa Bolehkah orang yang memiliki hutang puasa Dia melaksanakan puasa sunnah ya. Misalkan dia punya hutang puasa 10 hari Bolehkah dia melaksanakan puasa Senin Kemis, Ayam Bid dan yang lainnya padahal masih memiliki hutang puasa? Al-jawab <clears throat> jais boleh. Yang demikian itu boleh apabila waktunya cukup luas. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jika waktunya masih luas ya tidak sempit nah tidak mendekati Ramadan yang berikutnya ya. masih cukup waktunya untuk membayar hutang mengkodok puasanya maka boleh melakukan puasa-puasa sunnah puasa Senin Kamis Ayyamul Bid dan yang lainnya <clears throat> kemudian juga sebagai tambahan faidah. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa. Apakah wajib dipuasakan oleh orang yang lain atau oleh orang lain atau oleh saudaranya ya, atau walinya. om? Nah. Dia memiliki hutang puasa Belum sempat bayar Sudah meninggal Taib, kondisi yang seperti ini <clears throat> Ada tafsil, ada rincian Jika dia ya, Tidak ada Atau belum mendapatkan kesempatan Waktu yang cukup ya, untuk mengkodok puasanya sampai dia meninggal dunia ya, maka yang seperti ini tidak dibayarkan kodoknya ya. artinya tidak dipuasakan oleh orang lain dan ini ijma para ulama ya. ketika orang yang memiliki hutang puasa belum memiliki waktu untuk mengkodok puasanya sampai dia meninggal dunia. Makanya seperti ini tidak ada kewajiban apapun atas dia. Misalkan 10 hari terakhir dari Ramadan sakit ya. Sakit dan sakitnya berlanjut. Ya. Lebaran sakit Besoknya masih sakit. Sampai sebulan sakit. Belum pernah merasakan sembuh. Ya. Ketika sudah sebulan sakit, meninggal dunia. Nah, ya. Orang seperti ini, naam e, tidak dibayar kodoknya oleh walinya atau kerabatnya. Nah, tidak ada kewajiban apapun baik atas si mayit atau atas si keluarga si mayit. Nah, ya demikian karena dia belum memiliki waktu yang cukup ya untuk dia mengkodok puasanya. Karena dia masih dalam keadaan sakit terus menerus sampai dia meninggal. Baik, ini yang pertama. Dan ini ijma para ulama. <coughs> Adapun jika dia memungkinkan untuk membayar hutang puasanya ya, Tetapi dia tunda ya, Ditunda, ditunda, ditunda Kemudian meninggal dunia Contohnya seorang yang memiliki hutang puasa 10 hari misalkan Di bulan Ramadan, sakit Selesai Ramadan sembuh ya, Sampai sebulan dua bulan Sembuh nah, Sehat walafiat sembuh mukim tetapi dia menunda ah nanti saja ya. nah, nanti saja nanti saja sampai sebulan dua bulan lewat tiba-tiba bulan ketiga dia meninggal belum sempat membayar hutang puasa padahal dia sudah memiliki kemampuan waktu dan kesempatan kesehatan untuk mengkodok puasanya orang seperti ini yuk anhu nah Eh, yasumu anhu waliyuh ya, dibayarkan kodoknya oleh walinya oleh keluarganya nah, sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan dan sama saja ini puasa Ramadan atau puasa nazar ya atau puasa kafaroh ya, dan yang lainnya dari puasa-puasa wajib. Jika kondisinya seperti tadi, maka yuqdha anhu. Nah, maka dipuasakan oleh walinya atau keluarganya. Apa dalilnya? <clears throat> Nah, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa alaihi saumun sauma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma <clears throat> bahwasanya ada seseorang wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhrin. Afa asumu anha?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang puasa nazar. Ya. Apakah aku berpuasa untuknya? Qalat Taib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan wanita tadi Ara'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadiyatan anha nah. Kabarkan kepadaku jika ibumu memiliki hutang apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Ya, hutang uang misalkan, ibunya punya hutang sekian, enam dinar atau dirham. Ya. Apakah engkau akan membayarkan hutang ibumu jika ibumu telah meninggal? Kaulat maka si wanita ini menjawab, naam, iya, tentu, karena dia ahli warisnya. Ya, maka hutang ditanggung oleh ahli warisnya. Fakola maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fadainullah ahakku ayyukdo. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Artinya apa? Naam dipuasakan atau dibayarkan puasanya eh, apa puasa nadar ibunya tersebut. <clears throat> Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nah. Kemudian siapa yang berpuasa untuk mayit yang telah meninggal dunia yang memiliki hutang puasa tadi? Nah, jadi <clears throat> maksud dengan wali di sini ikhtalafa fil ulama, para ulama berselisih. Nah. <clears throat> wazahir dan yang nampak ya, dari makna wali di sini yang boleh membayarkan puasa atau hutang puasa mayit ya adalah kullu qarib. Semua kerabat. Ya, baik itu anaknya atau cucunya atau bahkan orang tuanya sekalipun atau pamannya atau bibinya ya, semua kerabat boleh membayarkan hutang puasa si mayit. Nah, baik dia kerabat yang ahli waris ya atau bukan ahli waris. Kemudian apakah boleh orang lain yang nggak ada hubungan kerabat membayar hutang puasa si mayit? Nah, al-jawab ya juz boleh walaupun dia orang lain. Nah, jika dia mau berbuat baik, berbuat ihsan, ya, mau membayarkan kodok puasa si mayit, ya, fala ba'sa bidzalik. Kemudian apakah si mayit ini dia itu wajib ya. si mayit ini wajib membayar hutang puasa. Naam si mayit ya. Ataukah mustahab ya. atau dianjurkan. Nah, kalau wajib berarti wali atau ahli waris atau karib kerabat ya jika tidak membayarkan hutang puasa si mayit maka berdosa semua. Apa? Apakah wajib hukumnya membayarkan membayar kodok puasa si mayit? Al jawab la yajib alai. Secara asal tidak wajib. hanya saja ini adalah bentuk ihsan. Ya, bentuk ihsan bagi para wali atau para ahli waris atau kerabat kepada si mayit. Nah, Baik. Kenapa kok tidak wajib? Yang demikian karena di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ya. Ayat yang ke-15 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra dan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, sehingga dari ayat ini para ulama beristinbat tentang membayar hutang puasa si mayit naam tidaklah wajib bagi si wali atau kerabat. Nah, hanya saja sebagai bentuk ihsan naam atau perkara yang mustahab atau dianjurkan ya, agar para wali atau ahli waris atau kerabat untuk berbuat ihsan kepada si mayit. Nah, sebagaimana tadi ya kalau seandainya ibu kita apa eh, orang tua kita punya hutang kemudian meninggal dunia, tentu kita akan membayar hutang orang tua kita. Sehingga <clears throat> taib dianjurkan disunahkan bagi para ahli waris atau wali mayit untuk mengkodok atau membayar kodok puasa si mayit. Kemudian bagaimana teknisnya? Apakah puasanya Naam <clears throat> sehari sekali ya, ataukah harus Naam apakah boleh eh, sehari sekian orang yang berpuasa ya, ataukah harus sehari sekali nah, misalkan anaknya ada 10 Taib, apakah boleh 10 ini langsung puasa semua sehingga selesai sehari? Ya. Naam dzalika yajuz. Ya, boleh. Boleh langsung 10 ahli waris atau 10 wali berpuasa dalam sehari selesai kodok puasanya. Nah, kalau utang puasanya 10 hari. Nah, <clears throat> yang demikian diperbolehkan. Ini Nah, beberapa faedah terkait dengan qada asyam, qada puasa. Baik, kita lanjut. Al-mas'alah tsalitsah, masalah yang ketiga. Mayukrahu wa yuhramu minasiyam puasa yang makruh dan puasa yang haram. Ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. <clears throat> Alawal yang pertama, yukrahu ifradu syahri rajabin bisiyam. Dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah. Apa alasannya? Karena menyendirikan puasa di bulan Rojab atau mengkhususkan puasa di bulan Rojab ya, ini termasuk syiar-syiar jahiliyah. Waqad kanu yu'azzimuna nahada syahr. Dahulu orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan ini, bulan Rojab. Sehingga mereka mengkhususkan puasa di bulan Rojab, ya. Seperti halnya kaum muslimin mengkhususkan puasa di bulan Ramadan Orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan Rojab, mengagung-agungkan. Seperti halnya kaum muslimin mengagungkan bulan Ramadan yang penuh berkah padanya. lam Namun jika seseorang berpuasa dibarengi dengan bulan yang lain, ya, maka tidak dibenci. Misalkan dia puasa bulan Rojab juga bulan Syaban dia berpuasa lanjut misalkan atau sebelum Rojab dia berpuasa nyambung sampai Rojab misalkan artinya banyak berpuasa di bulan tersebut eh, naam boleh tapi jika mengkhususkan atau nah menyendirikan bulan Rojab untuk berpuasa ini hukumnya makruh jika dibarengi dengan bulan ya, bulan yang lain maka boleh tidak makruh li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam karena ketika menggandengkan atau membarengkan dengan bulan yang lain maka artinya dia tidak mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa <coughs> yang tidak boleh adalah mengkhususkan Rawa Ahmad Ibnu Khurasyah Ibnu Al-Hur ya. berkata Ahmad bin Khurasyah Ibnu Al-Hur Beliau termasuk pembesar tabi'in ya. Ahmad bin Kharasa ibn al-Hur ini termasuk pembesar tabi'in Yang ketika kecilnya hidup yatim di bawah asuhannya Umar ya. radhiyallahu taala anhu <coughs> Ahmad bin Kharasa bin Ibn al-Hur beliau berkata Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yadribu akuffal mutarajjibin hatta yad'uha fit ta'am wa yaqul kulu fa inna ma huwa syahrun kanat tu'azzimuhu al-jahiliyah kata Ahmad bin Kharashah Ibn al Hur aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau memukul uh, pundak-pundaknya orang-orang yang mutarojibin. Apa mutarojibin? Dari rojibu rojibu, eh, tarojabayu tarojibu. Orang-orang yang mengagungkan bulan rojab. Mengkhususkan bulan rojab. Umar bin Khattab memukul pundak-pundak. E, naam. Orang-orang yang mengkhususkan bulan rojab untuk berpuasa. Hatta yadu'uha fitu'am. Sampai-sampai Umar bin Khattab. Nah, menyuruh mereka atau menyuruh telapak tangan mereka ya, untuk memegang makanan ya, sampai-sampai ya, me, memegang telapak tangan orang-orang itu untuk memegang makanan supaya makan ya. kemudian sambil berkata kulu makanlah ya. fa syahrun kana tu'azimul karena sesungguhnya bulan rojab ini adalah bulan yang dahulu diagung-agungkan oleh orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mengkhususkan bulan rojak. Tapi riwayat ini ada dalam Musnad Ibn Abi Syaibah. Sehingga berdasarkan riwayat ini, naam dan juga alasan yang di atas tadi karena bulan Rojab adalah bulan yang diagung-agungkan oleh orang jahiliyah yang merupakan syiar-syiar jahiliyah mereka mengkhususkan puasa di bulan tersebut maka dibenci atau makruh mengkhususkan puasa di bulan Rajab kecuali jika dibarengi dengan bulan yang lain maka lam yukrah tidak dimakruhkan wallahu taala a'lam bisawab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika والحمد لله رب العالمين